Pada pagi hari ini kita berada di dalam kitab An-Nasaih Diniyah untuk kita melakukan penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan apa yang masih bersangkut paut dengan sholat diterangkan oleh Syaikhul Musannif رحمه الله تعالى وإذا ركعت وسجدت فاطمئن ولا تنقر الصلاة نقر الديك فلا تصح صلاتك dan apabila kamu ruku dan sujud maka berkumaknilahlah. Janganlah kamu menotolkan sholat seperti totolan ayam, maka tidak akan sah sholat. Nah, di dalam kita menjalankan sholat, apakah itu sholat wajib? Apakah itu sholat sunnah? Harus kita lakukan rukun-rukunnya termasuk rukun-rukun sholat ialah kumaknina nina nina <coughs> artinya sukunun ba'da harakatin biqadri subhanallah umak nina itu diam sejenak setelah gerak seukuran dapat kita membaca Subhanallah. Jadi batas atau ukuran tumak nina dapat diisi dengan bacaan Subhanallah. Jadi ukuran Subhanallah. Berapa lama orang membaca Subhanallah? Ini ukuran tumak nina. Kurang daripada itu tidak ada tumak nina. Kalau tidak ada tumak nina, maka sholatnya tidak sah. Maka diperingatkan jangan orang itu melakukan sholat seperti ayam notol jagung. Jadi ayam atau burung yang notol itu ini sangat cepat. Maka kalau sholat jangan seperti orang notol, nah, seperti ayam notol jagung. Itu namanya sholatu nakril di di gini ayam jagung atau gagak nakril ulam Jangan ada orang sholat Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar Wah ini sholatnya sholat seperti totolan ayam atau totolan kakak Atau sholat pir-piran nah, Jadi sholat harus tumaknina Pernah zaman Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Ketika Nabi masuk masjid dan berada di masjid Ada orang datang Namanya Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu seorang sahabat khalat Rafi' datang ke masjid salat akhir masjid dua rakaat Nabi duduk orang itu sholat dilihat oleh Nabi setelah salat datang ke Nabi memberi salam lalu <clears throat> disuruh kembali oleh Nabi irji' fasalli fa innaka lam tusalli kembali salat lagi kamu belum salat balik orang ini soal lagi dua rakaat dia lagi datang lagi salam lagi Dan Nabi dijawab salamnya lalu diusir lagi irji' fasalli fa innaka lam tusalli balik lagi, karena kamu belum sholat. Orang yang sampai tiga kali. Setelah tiga kali orang yang mengatakan Walladhi ba'athaka bil haqqi la a'lamu ghairaha. Ya Allah demi Allah yang mengutus sampean. Saya tidak bisa sholat, tidak dapat tahu, tidak, tidak tahu sholat, hanya ini sholat saya. Fa'alim ini ajar saya. Ya Ubay belum tahu sholat, akhirnya diajari. Ah, lalu diajari lagi. Ida kumta sholat sholati fakabbir. Waqra' ma tayassara ma ma'aka minal Qur'an. Tumarka hatta takma inna waki'at Tumarka hatta Tatma inna raki'an warfa hatta tatma inna mu'tadilan wasjud hatta tatma inna sajidan wajris hatta tatma inna jalisan wasjud hatta tatma inna sajidan Nah, di sini diperintahkan Nabi kalau kau beri sholat takbir baca Al-Quran dan Fatihah, lalu rukuklah kamu. Nah, rukuk ini hingga kapan? Warka hatta tatma'inna rafi'an dan berukulah kamu sampai tumak begitu dia tidak begitu sujud begitu, begitu duduk di harus sujud nah jadi di dalam melakukan sholat ini harus ada tumak nah, ini maka kalau orang sholat tanpa tumak nina sholatnya tidak sah kadang-kadang ada orang sholat masih gerak umpamanya berdiri lalu ruku Allahu Akbar sambil Allahu liman hamidah ini belum sukunun jadi masih apa dari ruku dari berdiri ke ruku Allahu Akbar sambil Allahu liman hamidah Loh, ini kan belum kan jadi mestinya Allahu Akbar sambil Allahu liman hamidah Nah, ada pentingnya Allah Akbar. Nah, maka dilihat bacanya harus ada sukunun, berhenti, tenang, diam. sebentar, harus gerak lagi. Gerak, berhenti, diam, sebentar gerak lagi. Nah, diamnya ini seukuran subhanallah. Meskipun sholat itu sholat sunnah, maka harus diperhatikan. Karena banyak orang kadang-kadang sholatnya tanpa tumat Minang. Wah, sudah berbahaya. Soalnya tidak sah. Kalau tasihhu salatuka, maka salat tidak, tidak sah. Kalau solat itu tidak sah, sama dengan orang tidak sholat. Kalau tidak sah itu sama dengan tidak sholat. Tidak jadi loh. Malah berdosa. Jadi sudah yang tidak sah dan berdosa. Mengapa? Meninggalkan wajib tentu berdosa. Nah, cuma nina rukun untuk sholat rukun itu hukumnya wajib. Nah, kembali meninggalkan wajib adalah berdosa. Sudah tidak jadi sholatnya bahkan berdosa. Maka harus orang memperhatikan. Maka bacaan-bacaan di dalam rukun sujud dan sebagainya, walaupun hukumnya sunnah, jangan ditinggalkan. Meskipun hanya satu kali ruku Allahu Akbar Subhana Rabbil Azim untuk mengejar maknina cukup sudah Subhana Rabbil Azim Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd nah, cukup tapi teruskan Subhana Rabbil Azim wa ya bihamdih tiga kali dan begitu juga Sami Allah Alhamdulillah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi pemirsa sama dan sebagainya itu juga begitu ini panjang apa baca semua ini lebih afdol kalau tidak pakai saja seukuran rumah minah agar rumah ini sah Adapun bacaan-bacaan tadi hukumnya sunnah. Nah, kalau kita baca dapat pahala, kalau tidak dibaca ya nggak apa-apa. Tetapi kita baca demi untuk hasil pahala dan ukuran cuma minah akan berhasil jelas Jadi wa idza raka'ta wa sajadta fatma'inna rukuk sujud bertumak nila jangan salat sebagai protokol yang kata وذلك لأن الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه وفي السجدتين وفي الجلوس بينهما واجبة karena tumaknina dalam ruku, tumaknina dalam i'tidal, tumaknina dalam sujud keduanya, sujud dua-dua dan duduk di antara dua sujud tumak ninah tumak ninah tadi itu adalah wajib Labudda damina fil fardhu nafas dan harus diadakan ninah dalam sholat wajibkah atau sholat sunnah. Lalu kan ditinggalkan bagaimana? Tabtulus salatu bitarkiha sholat jadi batal kalau meninggalkan cuma nina. Sekarang orang jamaah sudah ya. Anggap kita masuk masjid lalu makmuman semua orang. Waktu kita makmuman lihat orangnya berbuat makmum di alam zalim amin baca fatih surat apa sudah rokok dia wabar, Akbar Allah Allah Allah kita ini makmum sekarang lihat imamnya begini bagaimana wajib niat mufaroko agar sholat kita tetap sah. Kalau tidak niat misa, ikut ikut apa? Ikut batal. Batal lagi mulai. Batal lalu tidak sah. Terus kok tidak sah, batal sholatnya. Kalau kita mengikuti dia, karena dia sholatnya tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Batal. Kenapa kok batal? Karena meninggalkan tumak nina. Nah, jadi kalau kita anggap kita masuk masjid, Lalu ada orang sholat, dia ikut sholat. Makmuman Allah berikut. Lalu kita lihat dia itu rukuknya di situ datang ke rumah ini. Allah berikut Allah Allah Wah, sudah. Kita niat niat misah, niat mufar rokok. Nah, kalau kita niat mufar rokok, sholat kita terus jadi kalau kita tetap ikut orang itu setiap sholatnya tanpa tumaknina, dan batal setelah tidak sah berarti sholat kita pun tidak sah mengikuti barang batal ya batal mengikuti barang tidak sah ya tidak sah nah, ini. jadi kita harus berhati-hati karena itu masalah demikian ini harus selalu diperingatkan kalau umpamanya orang sholat kurang nina atau imam kurang nina, ya kita walaupun itu sholat sholat nah semacam sholat raweh dan sebagainya Nah ini diperingatkan sebab ti, e, tidak sah bahkan berdosa. Jadi takul sholat bitarkiha. Kemudian diterangkan di sini. Walladhi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa khusyu'ahu fi salatihi walladhi yasbiqus salat. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya serta khusyuknya dalam sholatnya itulah yang dinamakan pencuri sholat dinamakan pencuri sholat mencuri sholat seperti orang baca Quran cepat itu mencuri huruf jadi kalau orang sholat tanpa tumak nina dia tidak tenang sebagaimana mestinya ya rukuknya tidak sempurna sujudnya tidak sempurna tidak sujud khusyuknya tidak sempurna itu dinamakan pencuri sholat jadi mencuri sholat sama dengan orang baca Quran cepat sekali hingga rusak hurufnya ini dinamakan pencuri huruf saloh, salqoh itu pencuri apa pencurian jadi mencu mencuri Jadi jelas orang yang tidak menyempurnakan rukunnya dan sujudnya serta khusyuknya di dalam sholatnya itulah yang dinamakan yasriqus sholat mencuri sholat kama waral bil yang saya hadis jadi kalau kita sholat harus betul-betul berhati-hati walaupun ringkas. Anggap baca ringkas, segalanya ringkas, tetapi toh e, cukup dan lengkap menurut rukun-rukunnya. Sebab kalau kita menjalankan amal perbuatan ibadat apa saja, pertama kali harus kita cocokkan wajibnya. Pertama kali harus kita cocokkan wajibnya. Karena wajibnya ini yang dinamakan fardunya atau rukunnya ini pokok pangkanya. Nah, lalu kita tambah penyempurnaannya dengan sunnah-sunnah. Walaupun sunnahnya baik, tetapi kalau wajibnya rusak, ya tetap tidak jadi. Nah, wawaraja dan ada hadis anna man ala salati وأتمها تخرج صلاة بيضاء مسفرة Barang siapa yang menjaga sholatnya Barang siapa yang menjaga keutuhan sholatnya bagi barang siapa yang menjaga kesempurnaan sholatnya sholat ini keluar keluar dalam keadaan putih dan bersinar, bercahaya. Memang amal-amal kita ini naik ke atas, naik ke langit. Termasuk sholat. Sholat ini naik. Kalau sudah sholat naik. Dan nah, naiknya ini baik atau tidak, bagus atau jelek, menurut amal perbuatan orangnya. Kalau orang itu melakukan sholat dengan menjaga sebagaimana mestinya dan menyempurnakan rukun-rukun yang ada padanya, sholat ini keluarnya ini naik ini adalah baydo putih, musfirah dan bersinar cahaya. Lalu naik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sholat itu berkata, حافظك الله kama حفظتني sampean dijaga oleh Allah sebagaimana sampean menjaga saya kata si sholat. jadi sholat ini naik sambil berbicara sampean dijaga oleh Allah sebagaimana sampean menjaga saya ini Tampilnya boleh, boleh, tidak, tidak. Nah, sudah. Sekarang hukum syariatnya. Ini kalau orang melakukan sholat dengan baik rukuk sujudnya dan khusyuknya. Tapi sebaliknya, Walladhi la yutimmus salata, orang yang tidak menyempurnakan sholatnya Rukuknya kurang, sujudnya kurang, umatnya tidak ada dan sebagainya. Salat ini keluarnya bagaimana? Takhruju salatuhu sauda'a mudlimatan. Keluar salatnya ini hitam dan gelap. Jadi keluarnya salat ini naiknya hitam dan gelap. Naik ke atas. Dengan berbicara salat ini. Dayya'akallahu kama dayya'tani. Sungguh sampean disia-siakan oleh Allah seperti sampai menyia-nyiakan saya. Kan saat ini, jadi saya berbicara sungguh sampai disia-siakan oleh Allah. Artinya dibuang-buang oleh Allah seperti sampai membuang-buang saya atas sholat ini. Lalu bagaimana soalnya apa diterima oleh Allah? Tidak diterima. Lalu bagaimana? Summa tulafku. Lalu digolong sholat ini. Kama yulafus sawbul kharib. Seperti tergolongnya baju yang sudah rusak Fabul Khalid pada yang rusak digolok dibuat apa? Fayud rabu biawaju digunakan menghantam dan memukul wajah orang yang salat tadi. Jadi dihantamkan pada orang salat. Sebab segala sesuatu ini indah Allah Subhanahu wa taala adalah diwujudkan oleh Allah dan diadakan diwujudkan bagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka ini digunakan untuk menghantam orangnya sendiri. Jadi jelas, jadi amal kita ke semuanya ini adalah begitu keadaannya. Maka ada amal perbuatan yang diterima oleh Allah dan amal perbuatan yang tidak diterima oleh Allah. Maka setiap muslim dan muslimah kalau menjalankan ibadah, menjalankan amal saleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus betul-betul mempunyai pokok tujuan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pokoknya kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita zikir, kita wirid, kita berjuang, kita haji, kita apapun semua ini perlunya agar diterima oleh Allah. Loh, kalau ingin diterima oleh Allah, syarat-syaratnya ini adalah dilengkapi semua, jalan dilengkapi oleh Allah, perlunya untuk diterima. Bukan hanya sekedar sholat, sekedar puasa, sekedar zakat, sekedar haji, bukan begitu. Kadang-kadang menjawab, ya pokok sholat, jawab pokok sholat timbang tidak ya, ini orang orang demikian ini orang yang jahil tidak ngerti apa maksudnya sholat apa maksudnya puasa haji zakat dan sebagainya dan sebagainya ini semuanya amal tunai ibadat yang kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan kita menjalankan dengan tujuan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya diterima oleh Allah buat apa? puasa nggak diterima, zakat nggak diterima, sholat nggak diterima, haji nggak diterima, ngaji nggak diterima, zikir nggak diterima. Perlunya apa? Kan ada artinya. kalau nggak diterima oleh Allah berarti ditolak, kita tambah dosa. Nah, agar diterima nah, sama saja seorang buruh atau pekerja atau seorang apa saja ingin diterima oleh majikannya jaganya wah diperhatikan diperbaiki kosong macam-macam supaya nanti diterima kalau disetorkan atau disampaikan ya nanti nanti sudah diterima bagaimana wah sudah diatur macam-macam supaya diterima nah enggak jadi agar diterima oleh Allah SWT harus kita jalankan sebagai muslim nah, jelas kalau sholat tadi baik naiknya baik langsung diterima oleh Allah SWT dan oleh yang didoakan baik oleh sholatnya sendiri tapi kalau sholatnya tidak baik tidak sesuai dengan real dan garis yang ditentukan oleh Allah SWT sholatnya mendoakan orang tadi dengan tidak baik dan sholatnya begitu hitam gelap lalu tergulung sebagaimana baju yang rusak digulung, dihantamkan kepada orang yang melakukan sholat model demikian ini. Nah, ini harus kita berhati Maka tidak tidak sedikit demi sedikit sampai dapat tenang dan khusyuk. Maka sudah sering saya terangkan, kalau akan melakukan sholat, selesaikan semua urusan dunia ini. Urusan bersangkut pada dengan manusia selesaikan, lalu masuk sholat tenang. Kalau orang ada urusan, kalau tidak ada, sudah memang tidak ada kursi kosong. Umpama akan sholat ada kawannya, perlu sama temannya, selesaikan dulu, omong dulu sama orang ini. Anggap kita sudah mau berdiri mau sholat, ada orang sedang kita perlu. Jangan sholat dulu, omong dulu Pak. Saya perlu pada sampean. Nanti sesudah sholat, sambil tunggu, saya ada kepentingan. Nah, sudah, jadi sholat tenang kalau ada kepala sama orang, lalu sholat dulu. Di dalam sholat ini nanti setan main. Main menggoda kita, wah hubungan sama orang ini. Ah, cepat sholat sampai yang minta pulang. Bagaimana kalau pergi, bagaimana ini. Nah, akhirnya sholatnya tidak bisa tenang. Nah ini apa sholat. Sampai kalau sudah dihidangkan makanan, kita akan sholat, waktunya masih cukup. Dan kita memang mau makan. Kalau sebegitu, makan saja dulu. Setelah makan baru sholat supaya nanti waktu sholat tidak terganggu oleh makanan sehingga nah, sholatnya bisa khusyuk hanya nah, masalahnya jadi selesaikan malah kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu turun dari khutbah Jumat turun dari khutbah Jumat ada orang menekan masalah omong dulu setelah omong baru sholat turun khutbah Jumat ada orang penting di masalah apa turun omong-omong omong selesai baru sholat jadi selesai agar supaya betul-betul masuk sholat tenang, nina, khusyuk dan apa mestinya. Nah, jadi saya katakan tadi walaupun ringkas tapi nina ada, khusyuknya ada, nah, inilah. Wa fil hadis innama salatu tamaskunun wa watakhasyu'un. wa itu apakah isinya? Sholat itu tamaskunun. Tamaskur itu artinya menenangkan diri, mengkhusyukkan diri, merendahkan diri kepada Allah. Memang masuk sholat itu harus menenangkan diri dan mengkhusyukkan diri, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman, "Wa aqimis sholata li dzikri Dirikanlah sholat untuk ingat kepada kepadaku kata Allah. Nah, ingat kepada Allah itu itu menanamkan apa? Hati Allah bizikrillahi tatmainnul pulu Ketahuilah dengan zikir pada Allah, ingat kepada Allah itu hati menjadi tenang. Kita gandeng ini semuanya maknanya. Sholatlah demi ingat pada Allah. Ingat pada Allah itu menenangkan hati. Jadi kalau kita masuk sholat, mau tidak mau harus sabar. Tenang, harus cuma nina. Karena kita ingat pada Allah. Waktu kita ingat pada Allah, mesti tenang. Nah, maka ini kita ambil juga, kalau orang ingin ketenangan, harus ingat kepada Allah. Untuk selalu ingin kepada Allah, perbanyaklah melakukan sholat, sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, akan tenang. Banyak orang akhir zaman ini selalu mencari ketenangan. Ingin tenang, bagaimana ketenangan? Islam sudah mengatur, kalau mau tenang mudah saja ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan ingat pada Allah Subhanahu yang top adalah melakukan sholat, sholat. Ya, di samping sholat ada zikir, baca Quran dan sebagainya. Tapi dijadikan yang top sesuai dengan Al-Quran wa aqimil wa aqimis salata li zikri. Nah, zikir pada Allah dan yang lain ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Kalau orang selalu zikir pada Allah, ingat pada Allah, pasti tenang hatinya. Apalagi masuk salat, tenang. Jadi kalau ada orang masuk salat tidak khusyuk, tidak khudu, tidak kumaknina, tidak sukun, nah, ini bukan salat namanya. Kenapa? Sudah kontras, sudah bertentangan dengan hakikatul hakikatul sol, sholat hakikatnya sholat. Nah, kenapa hanya sholat? Loh, sholat itu ada tamas kunun, menangnya dia, sukun, wata watakhusyu'un, merendah diri pada Allah dan menenangkan anggota kesemuanya panca indera. Nah, maka sudah sholat, kita bisa lihat coraknya orang sholat. Coba lihat. Kalau orang sudah berdiri, sholat sudah tidak pikir apa-apa khusyuk. nah, Tapi godaan syaitan, hawa nafsu itu main terus. Nah, maka sudah sekian kali saya terangkan kalau kita ini akan menjalankan ibadat harus sanggup perang dulu. Perang dengan siapa? Melawan siapa? Melawan hawa nafsu dan sanggup mengusir setan. Dan harus menjaga di jangan terpengaruh oleh dunia. Nah, ini kan. <clears throat> Ini pasal. Maka harus kita ini selalu perang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Raja'na min al-jihad al-asghar ila jihad al-akbar wa huwa jihadun nafsi." Kita kembali dari perang kecil, perang bersenjata jangan ke perang kecil kembali kepada perang besar perang melawan hawa nafsu kita nggak bisa khusyuk dalam sholat kalau tidak perang melawan hawa nafsu tidak bisa kita khusyuk dalam sholat kalau kita tidak berani mengusir setan dan membendung jalannya setan karena main terus setan ini kemana saja maka hal ini harus ada latihan harus ada latihan seperti sedikit demi sedikit sedikit sedikit sampai jalan ولما رأى عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يعبث بلحيته في صلاته قال عليه الصلاة والسلام Lau khasha'a qalbu hadal hada la khasha'at jawarihu. Nabi melihat ada orang salat. Ada orang salat main jenggotnya. Ada orang salat main jenggotnya. sholat. Nabi lihat ada orang sholat, jadi <laughs> di muka Nabi dia. Ada orang sholat tapi duduk. Main sama jenggotnya. Nabi allah coba tenang. Hatinya orang ini tenang. Anggotanya. Jadi Nabi Nabi lau laul bersabda, lau khusyuk akal buhada umpama tenang khusyuk hatinya tentu khusyuk apanya anggota anggotanya panca izanya. karena hatinya enggak tenang tangannya nggak tenang, segala nggak tenang. Orang itu kalau hati nggak tenang, gelagat itu gelagat ini keadaannya nggak nggak tenang. Anggap orang jalan, jalan ke lihat belakang, lihat sana, lihat sana, lihat sana. Jalan itu sambil bingung begitu. Tandanya apa itu? Hatinya nggak tenang. Hati gelisah itu. Entah takut jubur berorang atau dikejar orang. Bagaimana? Apa begitu coba lihat? Nggak tenang. Nah ini jadi semua itu apa kata hati. Sekarang ada orang sholat tangannya begini, tangannya mencegotnya, ini macam-macam tuntutannya tidak tenang. Hatinya yang tidak tenang baik. Jadi semua sumbernya dari hati. Kalau banyak lama, banyak lama. Nanti ada cerita jangan lagi lamu. Oh rumah terbakar, busuk. Lalu, lalu sebentar ada ini. Ini ada di kitabnya ini ada. Jangan lagi nyambu ya, rumah terbakar tidak apa. Tidak terpengaruh sama sekali. Malah ada cerita yang Sena Ali itu pernah kena panah. Masuk panah itu. Zaman dulu kan tidak ada operasi. Tidak ada. Panah itu masuk. Mau dicabut, bagaimana dicabut? ini pahala masuk jadi nanti cabut kalau saya sholat cabut sudah waktu sholat dicabut tidak terasa tidak merasa sudah kalau kita ditutup nyamuk <laughs> tapi nanti ada ceritanya sepanjang ini ekstra itu <laughs> nah, jadi begitu. jadi kalau nomor satu hati harus khusyuk jadi hati ini harus khusyuk kalau saya tenang jangan mikir apa-apa Anggap orang perempuan masak sudah. Kalau mau sholat, padamkan apinya dulu. Oh, ada, dan temennya itu. Ya, sudah taruh segala sudah selesaikan, sudah apa sudah selesai, baru masuk sholat. Tidak kepikiran. Kompornya masih menyala. Masaat masih <laughs> masaknya masih di atas kompornya itu. Ya. Dia lalu ya Allah datang setan kompor barang. <laughs> setan jatuh. Jangan-jangan <laughs> kosong lagi, Main sudah setan. Fokus akhirnya sholat. Sudah. Tidak tahu berapa rukunya, tidak tahu berapa sujudnya. Tidak tahu akhirnya bingung sudah. Nah ini padam kenabian dulu sekalian selesaikan dan apa sudah tenang nggak ada urusan baru masuk nah, tenang hati. Jadi kalau begitu kalau kita akan masuk sholat tenangkan hati dulu. Nah, maka kalau sudah masuk peribadatan, sudah tinggalkan segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekarang menghadap pada menghadap pada Allah, tinggalkan semua urusan urusan lain-lain. Maka setelah Nabi melihat ada orang sholat main jenggot Nabi spontan bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza Andi kata tenang, khusyuk hati orang ini tentu apa la jawari jawarihuhu tentu akan tenang dan khusyuk panca indranya atau anggota-anggota badannya. Di sini dalam keterangan ini kita baru tahu bahwa apa? Anna khusyu'al jawarih min, ah, min khusyu'il qalbi. Tenangnya anggota badan Tenangnya panca indera itu dari tenangnya hati. Nah, ini jadi semua dari hati. Nah, itu masalahnya. Maka kita dapat mengetahui kalau orang selalu gelisah keadaannya, jalannya ke sana ke sini, wah hatinya nggak tenang. Ada apa? Wa annahu la kama lis-salati duni Dan sesungguhnya tidak ada kesempurnaan bagi sholat kecuali dengan demikian tadi. Jadi sholat gak akan sempurna kecuali dengan tamaskun, takhadduh, takhasyuh. Jangan tenang. Jadi وأنه لا كمال للصلاة بدون ذلك Maka kalau orang akan menyimpulkan sholatnya, ya papusinya, ya khusyuknya, ya khuduknya, ya tunduknya, ya tenangnya, ya tenternya, ya tumak ya sukunya. Waqad qala salafu ridwanullahi alaihim. Ada ulama-ulama salaf zaman salaf sebagaimana yang sudah pernah saya terangkan tiga abad sesudah zaman Nabi Muhammad SAW. Abad pertama zaman Nabi dan sahabat, abad kedua zaman tabi'in, abad ketiga zaman tabi'at tabi'in, tiga abad itu terkenal dengan sebutan zaman salaf. Sesudah tiga abad ini zaman kholaf zaman yang terbaik bagi Islam adalah zaman salaf ini. Abad pertama Nabi dan sahabat, sahabat zaman tabi'in, zaman tabi'in tabi'in ini zaman paling baik. Sebagaimana yang dinafsirkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum sebaik-baik abad abadku kan Nabi lalu kemudiannya lalu kemudiannya berarti tiga abad Nabi anjing sahabat kemudiannya abad kemudian abad kemudian berarti tiga abad tiga ratus tahun nah, ini zaman salaf zaman terbaik Ulama ada sebagian ulama salaf berkata begini. Man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa fi salati laysa bi khashirin. Barang siapa yang mengetahui siapa yang ada di kanannya, siapa yang ada di kirinya, sedang dia dalam sholat, itu tandanya dia tidak khusyuk. Kalau orang sholat, khusyuk masih tahu siapa di sini, siapa di sini. Ini tandanya tidak khusyuk. Apalagi sholat menaksir sajadah jelas tambah tidak khusyuk. Atau tahu siapa mukanya ini pakai sarung apa ini tahu semua. Ini jelas solatnya tidak khusyuk. Kenapa? Masih memikir keadaan di luar solat? Jadi ya sholat masih tahu sini, tahu sini, tahu situ, tahu situ. Ini adalah tidak khusyuk namanya. So kalau orang sudah khusyuk tekun pada sesuatu, kan tidak tahu apa-apa. Anggap begini. Ada baca kitab sembilan atau mengerjakan sesuatu atau orang membuat, membuat betul rajin sudah waktu dia membuat betul melihat ini kabel yang rusak begini Loh, ada orang datang nggak tahu karena sangat apa sangat khusyuknya kepada pekerjaannya ini atau pelukis sudah waktu melukis menggambar begini tanaman sket dan sebagainya dia sedang ini ada orang datang nggak tahu kenapa dia tekunnya jalan pekerjaannya itu. Nah, mestinya sholat lebih dari itu. Karena dia sekarang menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak tahu ada apa-apa. Maka ulama salaf tadi mengatakan kalau orang masih tahu siapa di kanannya, siapa di kirinya, tandanya belum khusyuk. Nah, ini kita latih diri kita kita latih. Demikian itu perlu latihan. Ada. Nggak bisa orang spontan begitu tidak bisa. Harus ada sedikit demi sedikit saya melatih, menenangkan, menenangkan, menenangkan. Akhirnya Malum kalau orang sudah khusyuk sholat, memikir isi sholat, dan tahu dia mohon kepada Allah, ada apa saja tentu nggak tahu. Itu sama dengan orang mengerjakan sesuatu, orang baca kitab, atau mengarang, atau menulis surat dan sebagainya, atau mikir betul apa saja, dari tekunnya, dari khusyuknya menghadap ini nggak tahu ada apa-apa. Malah kalau ada apa yang meributi, marah dia. Kan marah. Karena dia sedang asiknya nah, mengurusi urusannya ada hal-hal yang mengganggu tentu jangan sama dengan sholat. Jadi man arafa man ala yamini wa shimali wa fi salati falaysa bi khasyah. Itu tidak masuk khusyuk. وقد بلغ الخشوع في الصلاة برجال السلف الصالح مبلغا عجيبا dan khusyuk itu sudah sampai tingkatnya pada diri dan jiwa beberapa orang-orang dari zaman asal saleh tadi asal saleh ya tiga apa tadi zaman itu khusyuk ini meningkat mendalam dan betul-betul menjiwai sampai nah inilah فمن ذلك أن أحدهم كان يقع على الطير وهو قائم في الصلاة أو ساجد يحسب أنه حائط أو جماد من شدة خلقه وطول قيامه وسجوده sampai ada orang sholat sholat itu dia diam khusyuknya waktu berdirikan atau waktu ruku waktu sujud waktu duduk dari tenangnya sampai ada burung hinggap di kepalanya dia incolai burung Burung itu padahal hewan yang paling gelisah. Ada apa-apa cepat lari. Itu burung cepat lah, lari. Anggap ada burung. Orang gerak sedikit sudah lari. Wah ini oh, oh burung ini hinggap atau mengkrok di kepalanya orang tadi sedang sholat. Dari apanya? Dari khusyuk. Jadi sholat ada burung mengkrok. tidak kena bukan burung peliharaan yang sekutu itu bukan bukan burung yang sudah bukan burung liar orang akan jawab itu kan burungnya sendiri <laughs> ya burung peliharaan burung liar bukan ini yang dimaksudkan ya burung burung liar ini dikira tanaman saja atau dikira cagak nah, ini dari khusyuk haruslah sudah sholat tidak mikir apa-apa وسقطت في جامع البصرة أسطوانة انزعج لسقوطها أهل السوق وكان بعض يصلي في المسجد فلم يشعر بها من شدة استغراقه في صلاته برنخ في بصرة ada جامع masjid جامع di negeri Basra cagaknya suaranya ini cagak cagaknya hubu, hubu keras sampai orang pasar dengar misalnya dekat pasar orang pasar dengar ada cagaknya masjid jamiknya itu rubuh dalamnya ada orang sholat nggak tahu apa dari apa dari pendalamnya ada sholat jadi sebagian sholat di masjid itu tidak merasakan tidak tahu kalau ada cagak rubuh padahal dia sholat nah, gimana lamu ini jadi ini cagak rubuh orang pasar sana tahu anggap sini jamin ada cagak rubuh orang di pasar tahu suaranya ini di dalamnya ada orang sholat nggak tahu dari apanya dari khusyuknya dari mendalamnya dalam sholat karena malu orang sholat berbicara pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang tanya apakah kita kita bisa meningkatkan diri kita untuk menjadi semacam orang itu bisa dapat Asal kita mau latih latihan memaksa diri. Sebab apa saja yang bisa dijalankan oleh orang pun dapat dijalankan oleh orang lain asal mau. Jangan orang takut wah itu kan kelasnya sudah kelas tinggi loh. Kita ini kelas bawah masih ada. Ya masih kelas rendah. Jangan begitu. Itu orang menghina diri. Orang bisa saja dilatih. Asalnya kan mereka juga begitu nggak bisa. Tapi sedikit demi sedikit lama-lama jadi. Nah, itulah. <coughs> apa saja dari sedikit demi sedikit peristiwa-peristiwa. Jadi pernah rupuh di negeri Basra Uskuanah jaga. Jadi ada jaga di, di Jamek atau masih Jamek Basra. Rupuh, wah sudah dari suaranya itu orang pasar terkejut semua. Tapi di dalamnya tadi sebagian orang so tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena min syiddatis fi salati Jadi sangat khusyuk dalam salat sangat mendalam. Nah, ini. وكان بعض يقول لأهلي وأولادي إذا دخلت بالصلاة فافعلوا ما بدا لكم يعني من رفع أصوات وقفة اللغط فإني لا أحس بكم ada orang atau keluarganya pokok begini kalau saya sudah masuk sholat terserah kamu mau teriak mau apa terserah. Ah, kenapa? Kalau sudah dia masuk sholat tidak dengar apa-apa. Jadi ada orang mengatakan berkeluarganya, anak-anaknya, kalau saya sudah masuk sholat, kamu terserah. Mau teriak, mau apa, mau main, bicara keras, terserah. Selama sudah tidak dengar. Jadi kalau sudah masuk usali Allah Akbar, sudah tidak dengar apa-apa, hubungannya langsung munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh. Dan itu sudah biasa sebetulnya. Tadi sudah saya katakan, kalau untuk mikir apa-apa sudah bagaimanapun, kalau sudah pikirannya itu diforsir menuju sesuatu, ya sudah tidak ingat lainnya. Nah ini masalahnya. Apa saja, dan orang mikir apa saja, atau baik apa tidak baik. Kalau sudah pikir dipolkan pada sesuatu, sudah, tidak ada. Tidak tahu lain-lain. seperti orang yang ngelamun itu. Ya, sudah diam ada pikiran melayang. Biarpun ada apa tidak tahu. Kadang-kadang sampai di, di digoyang sama orang. Kenapa? Pikirannya sudah sangat ya menuju pada sesuatu. Nah itulah orang-orang dahulu nah, begitulah dalam melakukan sholat. Fa inilah ahisu فكانوا ربما يضربون بالدف عندهم فلا يشعرون kadang-kadang anak terbangan jaf ini terbang kadang-kadang dia sholat anaknya pukul terbang tidak merasa tidak tahu tidak dengar sama sekali padahal di sampingnya <coughs> dari khusyuk واحترق بيت ali بن husain radhiyallahu الله عنهما rumah Sayyidina Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu terbakar binar bin api wahwa sajid dia sujud sudah orang ribut rumahnya terbakar orang ribut dia sujud sholat tidak merasa Fajalu yasihun alaihi annar annar yabna Rasulillah annar annar api api ribut orang dia tidak merasa sama sekali Falam yarfa' rasau, tidak naik sama sekali, tetap sujud khusyuk. Falam faragha min salati, selesai salatnya, qila lahu fi dzalik. Kenapa sampai tadi? Beritahu rumah terbakar, bagaimana sampean? Dia jawab, saya sudah lalai karena saya memikirkan api neraka. Jadi waktu sholat dari takutnya siksa neraka, takut pada Allah kalau disiksa, jadi sholatnya ini diperhatikan betul-betul, dibagusi kalau enggak nanti akan disiksa oleh Allah. Nuh, fikirannya itu ke sana. Jadi fikirannya takut siksa Allah SWT, pikiran e, takut karena ancaman neraka dari Allah SWT, api neraka sampai lalai daripada dunia. Begitu saja khusyuk. Jadi alhatni anha nar ukhra. Saya dilalaikan oleh api neraka. Amin. Nah, khusyuknya mikir itu nanti sholat karena takut siksa Allah, ingin pahala Allah, terlihat kama tajiruhu min wasahid dunya ada ditanya orang, sampean kalau sholat, di dalam saya melakukan sholat itu apa masih sampai ada pikiran mengenai dunia? Qala La'an takhtalifa Fiyal asinnat Ahab Fa ilayya min dalik Umpama Saya ini dihantam panah beberapa kali Lebih baik daripada saya sholat kemasukan pengaruh dunia. Jadi kalau saya sholat saya tidak memikir dunia sama sekali. Umpama kemasukan pikiran dunia lebih baik dihantam panah berapa kali. Jadi kalau masuk sholat tidak akan pikir sama sekali. Tidak berani memasukkan pikiran dunia ke dalam sholat. Jadi sholatnya betul-betul bersih. -betul Waqila akhir dan dikatakan oleh orang lain Hal tuhadithu nafsaka fisrat bisai Apa kamu itu mengajak berbicara pada nafsumu di dalam salat dengan sesuatu Kalau sudah sampai itu salat Apa berbicara nafsumu mengusir selain salat Di dalam salat Qala wa syai'un ahabba ilayya minas salat Hatta uhaditha nafsi bihi fiha apa ada sesuatu yang lebih tercinta pada saya dari sholat hingga saya masuk sholat memikir lainnya? Nah, tidak. Karena orang yang sangat cinta pada sholat, paling senang pada sholat kalau sudah masuk sholat tidak ada tempat bagi lainnya. Sama dengan orang kalau cinta pada sesuatu, cintanya betul-betul murni, penuh, tidak ada tempat bagi lainnya untuk masuk. Kan tidak ada. Setelah anggap suami istri saya betul Suami ini sangat cinta pada istrinya ini. Cintanya betul-betul murni. Kalau sudah cintanya murni, tidak akan masuk cinta pada lain. Tidak akan masuk karena sungguh Nah, orang sholat begitu. Senang sholat. Cinta pada sholatnya. <coughs> karena dia sangat senang pada sholat. Cinta pada sholatnya, tidak bisa masuk. Kalau sudah dia sholat, urusan dunia dan lain tidak bisa masuk. Karena sudah apa? Diambil penuh oleh sholat sholat sudah diambil jiwanya diambil penuh oleh sholat hatinya diambil penuh oleh sholat jika diambil penuh oleh sholat hingga semua nggak bisa masuk ini orang kan kalau sudah memang betul-betul sama sholat maka sebagian orang tanya sampai ke suatu apa memikir lain mana bisa karena sholat yang paling saya senangi maka lain tidak akan bisa masuk ke dalam Wajah as-sarik fasaqa farasan Rabi bin Khaitan. Ada orang namanya Rabi bin Khaitan. Rabi bin Khaitan ini punya kuda, taruh kudanya, dia sholat. Dia punya kuda, taruh. Sudah. Dengan lalu dia sholat. Lalu sholat. Lalu datang pencuri. Ada pencuri mencuri kuda. <clears throat> Jadi Rabi bin Khaitan ini punya kuda ditaruh, Lalu dia masuk sholat. Di dalam dia melakukan sholat, sedang dia sholat, ada datang pencuri mencuri. Diambil kudanya oleh pencuri tadi. Faja'ala nas yad'una alaihi. Faqala Rabi, faqala Rabi, laqad tu'aitu hina atlaqahu. فقال لا طلبته فأخذته منه فقال كان الصلاة أحب إليه من الفرس وهو منه في حلم Orang panggil-panggil, eh, bagaimana Pak Wabi ini? Puja sampai jadi orang, lari orangnya. Sudah. Selesai sholat jamu. Saya tadi sholat, nah, mata saya nampak, jadi. Tapi saya masih eman sholat saya. Saya lebih senang sholat saya daripada kuda. Biar kuda diambil orang nggak apa-apa, <laughs> asal saya tidak buyar. Nah, dari dari emannya sholatnya, kudanya biar diambil orang nggak apa-apa. Kalau kita kan ada begitu loh. Iya. nah, ini. Jadi ini <laughs> so, kudanya diambil orang. Dia tahu lihat matanya dia lihat kudanya di, diambil orang dia lihat. Tapi dia masih lebih senang pada sholatnya, eman pada sholatnya daripada kuda biar kuda hilang nggak apa-apa sholat. Nah Ada masalah hukum, masalah hukum lain ada kan hukum, hukum sekali bukan bukan khusyuk sekarang, bukan masalah hukum Orang punya apa-apa, begitu boleh dia kejar, kan boleh loh. Hukum ini sekarang. Hukum nggak ya boleh kejar, asal nggak bicara. Kejar salah sama ambil itu tidak boleh. Asal yang mengatakan maling maling ya tidak boleh. Kata sholatnya. Nah, tapi ini orang dari sangat khusyuknya, dari sangat cintanya pada sholatnya, tidak mau membiarkan sholatnya, tidak mau gerak, biar kudanya diambil oh, orang punya kabar ini pentingnya. Nah, ini Nah, ini golongan orang yang melakukan sholat, sholat anggun semuanya. Jadi sholatnya ini <laughs> sholat. Sholatnya sholat anggun semuanya. Nah itulah masalahnya. Jadi begitulah orang-orang dahulu. Fakala kana sholat ahabba ilai min faras. Ada sholat saya lebih terbuka pada saya daripada kuda. Wa hum min Lalu bagaimana dia katakan? Nah, sudah halal.